علم الغيوب فلا يبوده شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik, surah Yasin kita sudah memasuki ayat ke-13 ya. Sebelum ke terjemah ke tafsirnya, dilihat terjemah perkatanya. Jilid ke-8 ya. Sudah ya Ibu. Ibu dan Bapak memiliki inayah terjemah perkata. Ya, sebaiknya dimiliki satu set ya. 11 11 jilid atau dicicil juga boleh. Nah, ini yang kita baca jilid ke-8 halaman 138. Kalau ini sama ya. Kalau Al-Quran kadang-kadang suka berbeda tergantung cetakannya. Ayat suratnya sama Al-Quran juga. Baik di halaman ke 138 ayat yang ke-13 dilihat ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabban ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabrib lahum wabrib. Jadi kalkalah ya, kalkalah subra. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها واثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا Jangan dikolokkan tapi ya. Jangan Pak Azaj. Jangan. Fa'azaz. Zai. Fa'azaz. Fa'azzazna bithanisya faqalu inna ilaikum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Kita lihat terjemah perkataannya ya. Surah Yasin masih surah ke-36 ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Idza ja'ahal mursalun. dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka wabrib asalnya dari boroba memukul tapi di sini permisalan contoh ya wadrib lahum dan buatlah lahum bagi mereka masalan perumpamaan misal ashab ashab penghuni ya Ashabul Korea penghuni suatu negeri. Korea, atau kampung. Iz ja'ahal mursalun. Iz ketika ja'aha datang kepada mereka al mursalun utusan-utusan. Banyak ya rasul kan satu, mursalun ini banyak. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'arrazna bi thalithin faqalu Inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami buat kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Tuh, utusan satu gagal, kedua gagal, dikuatkan dengan yang ketiga. Maka mereka ketika utusan berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu Iz arsalna ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka isnain dua orang. Fakazabu lalu mereka mendustakan huma kepada keduanya. Fa'azazna maka kami kuatkan bisalis dengan yang ketiga. fakohlu maka mereka berkata inna sesungguhnya kami ilaikum kepadamu mursalun orang-orang yang diutus. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai' in antum illa taksibun. Mereka berkata, tidaklah kamu ini kecuali manusia seperti kami. Jadi inginnya, inginnya kalau utusan Allah itu bukan dari jenis manusia, dari malaikat. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Tidaklah kamu ini kecuali berdusta belaka. Kalau mereka berkata, Ma'antum tidaklah kamu illa kecuali basyar manusia. Misluna seperti kami. Jadi utus manusia kepada manusia. Kamu kan sama seperti aku. Gitu. Jadi mereka orang-orang kafir menginginkan bukan jenis manusia. Baru dia mau beriman itu ya. Jadi banyak alasan. Wa anzala dan tidak menurunkan Ar-Rahman yang maha pemurah. Misyai dari sesuatu. In antum. Tidaklah kamu illa kecuali takribun kamu berdusta anta antum, antum antum Nah itu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar orang yang diutus kepada mereka. Kalu mereka berkata. Telah berkata kan fil madi. Rabbuna Tuhan kami. Rabbnanya kami mutasil ya. Rabbuna Tuhan kami. Rabbun Rabbi. Ya. Allahu Rabbi. Rabbi Tuhanku. Rabbuna Tuhan kami. Ya'lamu dia mengetahui. Alama ya'lamu. Ya dia mengetahui inna sesungguhnya kami ilaikum ilaikum kepada kamu lamursalun benar-benar orang yang diutus wa ma alaina illal balagul mubin dan tidaklah ada kewajiban atas kami kecuali penyampaian atau perintah Allah yang nyata wa ma alaina wa ma ma ma alaina manya manapi di sini dan tidak ada atas kami alaina atas kami maknya biasanya kan apa-apa atau sesuatu di sini maknya mana manapi eh, kalimat negatif wama karena ada ilad wama wama alaina dan tidak ada tidak ada atas kami illa kecuali al balagh sebagai penyampai ya al mubin yang nyata qalu inna tatayyarna bikum La illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim. Mereka berkata orang-orang kafir ini, sesungguhnya kami sial karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan menempari batu kamu dan sungguh akan menimpa kamu siksaan yang pedih dari kami. Kalau mereka berkata, Inna sesungguhnya kami tatayyarna kami sial kami celaka <laughs> ini ya bukannya un, bukannya berterima kasih diberi peringatan pikum dengan kamu karena kamu karena kamu beri peringatan kami jadi sial gitu lain sungguh jika lam tentahu kamu tidak berhenti lanarjumannakum niscaya kami lempari batu sudah kamu jangan beri peringatan aku tak tak lempari batu <laughs> gitu kan Walayamassannakum dan sungguh akan menimpa kamu minna dari kami azabun alim siksa yang pedih. Itu ya. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka para utusan berkata, kesialan kamu itu karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib siap? bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini kata utusan kot ini. Lalu mereka berkata, irukum, kesialan atau kecelakaan kamu ma'akum bersamamu karena kamu sendiri. A'in zukirtum apakah jika zukiro zukirtum kamu diberi peringatan bal bahkan tidak diberi peringatan atau tidak antum kamu kaum kamu musrifun orang-orang yang melampaui batas. Jadi bukannya berterima kasih diberi peringatan malah marah-marah. <laughs> Ini itu dulu ya terjemah perkata. Ada yang nyambung, ada yang enggak. Utuh satu apa di situ maksudnya? Baik, kita lihat tafsirnya ya. Nanti ibu dan bapak boleh baca ya ayat ke-9. Itu tadi yang kita uh, eh, 13 ya, ayat ke-13 ke 9. Kita lihat terjemah uh, tadi terjemah perkata, kita lihat tafsir Ibnu Kasirnya ya. Tafsir Ibnu Katsir juz ke-22 masih surah Yasin biar, nyambung ya terjemah perkataannya. Tafsirannya apa sih? Tadi kita sudah baca ada yang nyambung ada yang enggak. Datang dua utusan, datang dua utusan enggak enggak enggak nurut. Datang yang ketiganya tetap aja bahkan mereka bilang, "Sialan lu. <laughs> Gara-gara lu gue beri peringatan, gue jadi sial." lah gitu kan. Kata utusan, "Bukan karena aku, bukan karena Eh, datangnya utusan, tapi kesialanmu karena dirimu sendiri. Itu nih kita lihat ya. Jadi ada ada nyambung, ada enggak. Nah itu Quran itu kita bisa belajar terjemah, eh, terjemah Departemen Agama langsung nyambung. Ada juga yang nggak ngerti, nggak paham. Seperti ini kan paham tapi masih masih buram gitu ya. Apa yang dimaksud utusan? Siapa utusannya ini? Nah kita lihat ya. Di ayat ke-13, 17. Ibu dan Bapak yang sudah memiliki tafsir Ibnu Kasir juz ke-22 halaman 474 ya. Sini Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah <clears throat> idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Perumpamaan apa? Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain halnya lah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Inilah semakna dengan yang kemarin. Bahwa kita sebagai da'i, siapapun, seorang muslim, muslimah, dituntut untuk menyampaikan. Beliau anni walau ayah. Sampaikan walau tahunya satu ayat. Hanya itu, hidayah urusan Allah. Gitu ya, meng mengingatkan. Tetapi bagi orang yang sudah ada di dalam negeri Islam, itu lain cerita. Kena aturan, ya karena, kena uh, ada aturan mainnya. Kalau dia belum di luar lain cerita. Makanya ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ada kafir yang dilindungi karena tunduk pada aturan Islam. Nah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada nabinya agar membuat satu perumpamaan terhadap kaumnya yang telah mendustakannya. Masalan ashabal koryah ahal mursalun. Suatu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Surah Yasin ya masih ya. Ayat yang ke-13. Nah, Ibnu Ishaq telah menyatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tahu ya, mufasir ini ahli tafsir. Ka'bul Ahbar dan Wahad Ibnu Mundabbih bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri Intakiyah. Negeri Intakiyah yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas. Antikhas ya, Antikhas ini ia adalah seorang penyembah berhala. Maka Allah mengutus kepadanya tiga orang rasul. Asalnya kan dua, tidak berhasil ketiganya. Ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Saduk, dan Shalom. Ada yang orang Kristen kan Shalom. <laughs> Ini nih, Sadik, Sadok dan Salum. Tetapi raja itu mendustakan mereka. Oh, jadi Yasin ini bukan ya ini Quran itu bukan bukan hanya untuk masa sekarang ya, masa Nabi, juga masa sebelumnya. Ini kan berbicara tentang sejarah masa lalu. Karena orang yang lupa sejarah, jangan melupakan sejarah. Negeri ini tegak juga karena siapa? Karena Allah iya, tapi tetes darah perjuang-perjuang bangsa jangan dilupakan. Dulu mereka tuh suhada, sahid. Mana ada, maaf ya. Pejuang-pejuang itu yang sahid, suhada, suhada. Muslim dan muslimah. Muslim kebanyakan. Karena kalau yang maaf agamanya Nasrani itu kan sama seperti penjajah. Karena penjajah itu datang ke negeri ini salah satunya adalah untuk mencari emas dan menyebarkan agama mereka. Kita lihat lagi ya ke situ. Coba lihat. Eh, yang antik-antik itu umumnya seperti itu. Tapi ini jangan dikembangkan ya. Itu dalam artian. Tapi harus tahu aja. Bahwa sahid-sahid itu pahlawan-pahlawan itu umumnya muslim-muslimah. Karena ingin bebas membebaskan dirinya dari penjajahan. Karena yang menjajah itu ingin menyebarkan agama mereka. Kan salah satunya itu. Coba lihat sejarah kembali. Salah satu misi mereka adalah mengambil perluasan daerah. Mengambil emas dan menyebarkan agama mereka. Nah, gitu ya. Ini udah ada, ada cerita dari mulai perang salib gitu. Nanti lihat kita sejarahnya ya, baca lebih lebih jauh. Nah ini. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Buraidah Ibnul eh, Khasib ya. Ini dinyatakan bahwasanya bahwa negeri tersebut adalah negeri Intakiyah. Akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah negeri Intakiyah. Karena alasan yang akan kami sebutkan kemudian sudah ya, ya sesudah kisah ini nanti dijelaskan. Nah, ayat 14-nya iz arsalna ilaihi musnaini huma yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan lalu mereka mendustakannya ya ayat ke-14 ya masih surah yasin surah ke-36 maksudnya dengan spontan mereka mendustakan kepada Rasul itu. Fa'azalna bisalisih. Dua orang Rasul, dua orang utusan sudah dikirim kepada mereka tadi ya, saduk gitu ya. Nih, saduk, eh, sadik dan saduk. Kemudian yang ketiganya salum. Eh, salum, ya, Kristen kena salum, apa itu? Nah, yakni kami perkuat keduanya dengan Rasul yang ketiga. Ibn Zuraj telah meriwayatkan dari Wahab ibn Sulaiman dari Su'aib Al-Jiba'i yang menyatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Syam'un. Ada juga nih. Ada yang menyatakan bukan, bukan Saduk. Ini ya, bukan Sadik dan Saduk. Tapi juga ada yang menyatakan Syam'un dan Yuhana. Sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Baulus. Kok namanya aneh-aneh? Ya ini kan Nabi dan Rasul itu disesuaikan dengan kaumnya gitu ya. Jadi nabi nabi itu banyak, tapi yang eh, mesti diketahui kan 25 nabi dan rasul. Sebetulnya banyak. Setiap kampung itu ada nabinya itu. Beda nabi dan rasul, kalau nabi kan hanya untuk dirinya saja dan kaum sekitar. Sekarang rasul untuk seluruhnya, untuk menyebarkan. Terlebih Rasulullah ini Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam dan khataman nabi nabi terakhir. Jadi kalau ada yang menyatakan Nabi setelah ada setelah Nabi Muhammad itu keislamannya diragukan. Bahkan ada yang bilang murtad karena sudah tidak ada lagi nanti ya, Nabi. Kalau kita al ulama warasatul anbiya insyaallah kita menjadi ulama orang-orang yang memiliki ilmu para penerus Nabi dalam menyampaikan risalahnya itu iya ya. Tapi Nabi sudah habis selesai sampai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasul terakhir ya Itu harus diyakini betul Fokalu maka ketiga utusan itu berkata Yaitu kepada penduduk negeri tersebut Inna ilaikum mursalun Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu Ini kata, kata utusannya ini Ya ini dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian Dialah Allah yang memerintahkan kepada kalian agar menyembah dia semata. Tidak ada sekutu, jangan sirik, jangan musyrik orangnya baginya. Demikianlah menurut Abu Aliyah. Tetapi Qatadah Ibnu eh, Diama menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih ini Al-Masih Isa Salam ya kepada penduduk negeri Intakiyah ini. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Surah Yasin ayat 15. Maksudnya, mana mungkin kalian diberi wahyu. Jadi meragukan nih orang-orang ini. Ya, tadi penduduk ya penduduk yang e, negeri Intakiah ini itu e, ya mereka penyembah berhala. Nih, raja yang bernama Antikhas ya Antikhas agak susah ya. Ia adalah seorang penyembah berhala. E, berhala kan tahu ya ada eh, berhala itu dibuat dari roti, dari apa, dari itu. Habis habis disembah dimakan. <laughs> Masa Tuhan bisa dimakan ya? Itu ya logikanya di mana. Tapi seperti itulah keagamaan orang. Nah ini. Ya. Maksudnya mana mungkin kalian diberi wahyu ragu ya terhadap putusan Allah ini. Sedangkan kalian adalah manusia seperti kami juga dan kami tidak mendapat dan kami tidak mendapat wahyu seperti kalian. Seandainya kalian benar-benar utusan tentulah kalian adalah jenis malaikat. Jadi inginnya dari malaikat. Mau dia beriman kepada utusan Allah kalau dia bukan manusia. Ah, manusia sama-sama seperti saya, apa artinya <laughs> gitu kan? Meragukan dengan utusan ini. Dan memang inilah keraguan yang berada di benak kebanyakan umat yang mendustakan para rasul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman firmannya yang menceritakan ucapan mereka di surat At-Taghabun ya nanti kapan-kapan dilihat surat At-Taghabun ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan lalu mereka berkata, apakah mungkin yang akan memberi petunjuk kepada kami itu adalah manusia? Jadi ragu. ini mereka merasa heran dan tidak percaya bila Rasul berada dari jenis manusia. Disebutkan dalam firman yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Ibrahim ayat uh, surah Ibrahim ayat 10 ya. Qalu in antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya-, ya'budu abauna fatuna bisultanin mubin. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Ini mereka meragukan inginnya dari jenis malaikat. Dalam firman yang lain surah Al-Mu'minun ayat 34 ya dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in ata'tum basharum basharum mithlakum innakum idzal khasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, Niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Di surah Al-Isra ayat 94. A'udzubillahi rajim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu irja'ahumul huda illa anqalu qalu basyarul rasulah. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul ini keraguan mereka ya karena itulah dalam surat ini disebutkan dalam firmannya surah Yasin ayat 15 dan 16 ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalur rahman min syai'in antum illa taksibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada mereka. Yakni ketiga orang Rasul mereka menjawab, menjawab ya, namun Allah mengetahui bahwa kami adalah rasul-rasulnya yang diutus kepada kalian. Dan seandainya kami dusta terhadapnya, terhadap Allah, tentu dia akan menghukum kami. Kami benar, kami ini utusan Allah. Jadi ini meyakinkan kalau seandainya saya bohong bukan utusan Allah, ini kata tiga utusan ini, kami akan diazab, kami akan disiksa yang keras. Akan tetapi dia pasti akan memenangkan kami dan menolong kami dalam menghadapi kalian. Dan kalian akan mengetahui bagai, bagaimana bagi siapapun kesudahan yang baik itu. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman yang lain di surah Al-Ankabut ya. Dicatat. Surah Al-Ankabut ayat 52. Di sana dinyatakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul kafa billahi ya baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan antara kamu dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Adapun firman di surah Yasin ayat 17. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا balaghul الْمُبِينَ Dan kewajiban kami, uh, al ulama, para da'i semua. Kewajibannya adalah hanya menyampaikan. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka, para utusan itu menyatakan, Sesungguhnya tugas kami hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepada kami untuk kalian. Apabila kalian mentaatinya, maka bagi kalian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian tidak memperkenankannya, maka kelak kalian akan mengetahui akibat dari penolakan kalian itu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Itu dulu ya. Oh itu jadi dua utusan tuh apa? Nggak nyambung kan? Kalau baca terjemah nggak nyambung. Ada dua utusan, utusan ketiga hmm, itu tadi ya. Jadi uh, diutus ada nabi yang diutus pada suatu raja. Nama rajanya Antihas, Antikhas, Antikhas ya ini. Ia adalah seorang penyembah berhala yang diutus adalah Sadik dan Saduk. Kemudian Rasul yang ketiga adalah Salum. Jadi pada Salum kan bahasa ini ini Isa Al-Masih ya. Ini, Ada juga yang menyatakan uh, nabi yang itu adalah Sam'un dan Yuhana. Oh, itu. Kita baca Yasin. Alhamdulillah ya baca Yasin juga pahalanya dapat. Baca Yasin tiga kali, satu aja belum belum lancar. Nah, ini belajar. Ya. Yang ingin belajar membaca ayat ke-13 ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Ada beberapa hari kok tajwidnya ditunda. Uh, untuk tajwid kita pindahkan harinya ke selas, uh, Sabtu Minggu ya. Uh, pembahasan tentang tajwid. Sudah jelas kan? Apa yang saya sampaikan? Bahwa belajar tajwid itu mudah. Masa kita mau menggeluti tajwid aja? Sementara isinya tidak kita tidak tidak kita pakai. Yang terpenting kan isinya kita amalkannya. Baik, di ayat ke-13 untuk ibu dan bapak yang ingin masuk silahkan ke 0812 828 7881 ya. 0812 828 7881. Bebas siapa aja yang mau nyoba mah boleh ya. Itu tidak dipakai kelas dulu. Karena kita lagi banyaknya materi yang harus disampaikan. Ada terjemah perkata, ada tafsir, ada tajwid, gitu, insya Allah ya. Ada juga tematik, karena kita harus mulai mulai rajin nih membaca ya. Kalau tema-tema Al-Quran bisa baca sendiri. Hanya di sini kita dibantu untuk dirangsang mau belajar.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 Nah, ada yang masuk ya. Kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Uh, Udin. Pak Udin, silahkan. Ayat 13 uh. ya Pak ya? mulai lafalnya berapa? A ya? Berapa? Ayat lafalnya, awalnya. Ayat ke-13 wadrib lahum. Wadrib lahum itu ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uh, eh, tak matobinya jangan kepanjangan. A'u satu alif. A'udzu billah. Uh mhm. -huh. A'udzu billahi minasy syaithanir Baik, nanti dilihat lagi tulisan hanya ya. A'udzubillahi hadada. Ya, dituliskan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya ada jelas. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasjid di situ. Bismillah. Bukan jangan panjang-panjang, Pak. Jangan bismil Bismillah gitu. Bismillah. الرحمن الرحيم وضرب لهم مثلا أصحاب القرية bukan sin tapi sebentar nah bacanya jangan buru-buru bukan sin tetapi sod ya wabdod واضرب لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ lagi واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبنا فكذبوا فكذبوهما إذ أرسلنا فكذبوا إليه Bapak nggak nggak lihat Qurannya ya? إذ, أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إذا إذ أر إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعز فعززنا فعز إذ فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون qalu qalu Mhm. قالوا ربنا qalu ma Eh, itu yang bawahnya qalu ma antum dulu qalu قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون محمد إلا تك تكذبون إلا تك حمد يا إلا تكذبون يعني إلا تكذبون إلا تك تكذبون إلا تكذبون Takribun. Qalu قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون Terima kasih Bapak. Ya, waalaikum- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silahkan ya. Bapak ini lagi berada di perjalanan. Nah Yasin mah hafal kadang-kadang. Asal tahu awalnya kadang-kadang ya, suka lupa. Baik, kita coba kembali ya. Bebas siapa aja yang boleh masuk yang bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Purwati. Jangan lupa Ibu, jamaahnya diingatkan. Tanggal 28 kita syukuran satu tahun pengajian di Depok ya. Ah, iya jam 1 di Kartini 58 masih biasa kembali. Bu, ayat ke-13 lagi diulang ya. Wadrib lahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزتنا فعزتنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Di ilnya hati-hati jangan dikolkolahkan ya. Il ar itu. Terusin. kalu ma anta. Kalu ma Mhm, terusin. Kalu, kalu. satu lagi wa ma mubin. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di ayat ke-15 itu hamasnya in uh, in antum illa tak takdzibun. Eh, kadang-kadang rizal ini suka suka kita lali lupa, suka dikol-kolahkan jangan ya. Il il arsalna sama seperti obod banyak orang eh, wad eh, fi tadlil jangan fi tadlil fi taub bod waub waub rib waub rib lahum ya masih ayat ke-13 surah yasin Ya, silakan ya. Ke 0812 828 7881. Ada saran, ada kritik, ingin nanya juga silakan. Pari sisakan waktu untuk tanya jawab. Iya nanti ya, kita lihat <laughs> waktunya nih. Ini eh, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dengan Bapak Abu Islah. Di mana Bapak? Silahkan, Bapak di mana? Jati. Di mana? Keramat Jati. Oh, Keramat Jati. Mangga di ayat ke-13 ya, ya, diulang lagi ya. Silahkan, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazrib lahum masalan as أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون Se- Bacanya sudah bisa. Nah, tajwidnya nih sedikit lagi nih, Pak. Wab wab wabrib lahum masalan ashabal qaryah. Dari situ aja berhenti lagi, Bu. Pak. Wabrib wabrib Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ya, gitu. Irja إذ جاءها المرسلون A-nya jangan panjang-panjang, kosar. Irja ahal mursalun. إذ جاءها المرسلون Nah, halnya jangan jangan panjang, jangan ija'hal, jangan kosar. Ilja'ahal. Nah, matobi'nya nggak jadi panjang karena ketemu alif lam komariah di situ. Ilja'ahal. hal mursalun. Nah, begitu إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا Fa'azzazna. فعزلنا بثالث فقالوا إنا فقالوا. إليكم مرسلون Koknya panjang. Satu alif. Faqalu. Faqalu. Inna. Ya lagi. Faqalu. Fakalu. Pak la'azzazna nah, Jangan diulang lebih situ Cek, cek, cek, cek, cek, cek Ah, siapa? Itu bukan Pak Asasna, Pak Azazna Faqallabuhuma nah, Bisa lisna Fakalu. Inna ilaikum mursalun. Coba lagi. Pakai. Fakadzabuhuma Jangan kepanjangan matobinya, Pak. Ilaikum hmm. mursalun. Bapak, matobinya jangan kepanjangan. Fa'azzalna bisa lisil faqol. Matobinya satu alif aja. di fa'azzalna. Fa'azazna lisin Maaf, nah itu kepennya Baik, Bapak banyak belajar lagi ya Udah kenal huruf, tinggal tajwidnya nih ya Terima kasih Bapak Sayang waktunya habis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ wabrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'il iz ada kadang-kadang ke keliru ke ke qafalah bukan iz jahal mursalun iz arsalna ilaihi musnain fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun nanti kita teruskan kembali ya besok ya ini masih dalam tafsir jadi hari Selasa khusus kita tematik terjemah perkat eh, apa tema-tema Al-Qur'an. Untuk tajwidnya Sabtu Minggu. Nanti kita atur tanya jawabnya kapan kita lihat waktunya ya. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya ya Ya kita sama-sama di